Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Ikhwatal iman dimanapun Anda berada, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan hanya kepada Allah Azza wa Jal. Salawat dan salam semoga tetap tercurah pada suri teladan kita, Nabi kita yang mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, sahabat tabiin, tabi tabiin, serta umatnya hingga akhir zaman. Saudaraku seiman di kesempatan Kamis pagi ini kembali kita akan simak kajian bersama Ustaz Abdullah Taslim MA Hafirullah Ta'ala secara langsung dari kediaman beliau di kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Kita akan simak uh, satu uh, nasihat umum yang beliau sampaikan. Secara khusus beliau sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan alhamdulillah kita sudah terkoneksi dengan beliau. Kita sapa saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hmm. terima kasih jazakallah khairan atas keluangan uh, waktu Ustaz pada kesempatan pagi hari ini dan kami persilakan Ustaz untuk menyampaikan pembahasan Falyatafadhal masykurun.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 Kembali pada pagi hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan memujinya atas semua limpahan nikmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga. Sekaligus kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memaafkan menutupi kekurangan-kekurangan kita dan kelemahan-kelemahan kita dalam mensyukuri nikmat yang tidak terhingga dengan kesyukuran yang sepantasnya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memudahkan kita untuk di atas pemahaman Islam yang benar upaya untuk memperbaiki pemahaman dan <clears throat> menyempurnakan keimanan kita dengan selalu belajar agamanya yang dengan ini insya Allah <clears throat> kita berharap semoga Allah subhanahu wa ta'ala akan memperbaiki dan mengampuni kekurangan-kekurangan kita dalam menunaikan ibadah kepadanya. Kaum muslimin para pemerintah di Roja rahimakumullah dalam kesempatan pagi hari ini, saya ingin memberikan nasihat untuk diri saya sendiri dan untuk saudara-saudaraku yang <coughs> semoga nasihat ini bermanfaat bagi <coughs> orang muslim yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan ingin meraih kemuliaan di sisinya. <coughs> Tema nasihat yang akan saya sampaikan adalah orang kaya yang zuhud dalam kehidupan di dunia. Tentu saja <clears throat> sebagian orang bertanya-tanya atau sebagian orang ada yang menyangka zuhud yang merupakan satu keutamaan atau satu amalan besar dalam Islam yang sangat mulia kedudukannya dalam agama ini sampai-sampai disebut oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang kita ketahui bersama <clears throat> hadis Hasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam izhad fi dunya yuhibbuka Allah wazhad bima fi aidin nas yuhibbuka nas zuhudlah kamu dalam kehidupan di dunia supaya Allah mencintaimu dan bersikap zuhudlah kamu dalam apa-apa yang ada di tangan manusia supaya manusia pun mencintaimu. Sehingga manusia pun mencintaimu. Sebagian orang menyangka amalan zuhud yang mulia ini hanya bisa dicapai oleh orang-orang yang pas-pasan hidupnya, orang-orang yang tidak memiliki harta, orang-orang yang miskin. Ini jelas pemahaman yang keliru yang ingin kita luruskan. Sebagaimana juga perlu kita luruskan bahwa kekayaan itu memang dalam Islam <clears throat> tidak dicela secara zatnya, tidak dijadikan keburukannya itu pada zatnya, pada akibat-akibat yang ditimbulkannya. Jika itu melampaui batas dalam kekayaannya sehingga melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. <coughs> Tentu saja ini merupakan mencapai sifat zuhud dalam kehidupan ini adalah satu target yang harus dicapai oleh setiap muslim. Karena ini merupakan pertanda kecintaannya kepada kepada hari kemudian. Dan bahkan ini merupakan pertanda atau ciri-ciri dari ilmu yang bermanfaat. Para sahabat radhiyallahu taala anhum ajma'in dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sifat besar yang dimuliakan yang menjadikan mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah karena sifat zuhud ini. Sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, di hadapan murid-muridnya para tabi'in, antum aksaru salatan wa aksaru ijtihadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa hum kanu afdala minkum. <clears throat> Kalian ini <clears throat> lebih banyak salatnya dan lebih banyak ibadahnya dibandingkan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi justru mereka lebih mulia dari kalian, lebih utama dari kalian. Maka ada yang bertanya, li'ayi apa sebabnya mereka mencapai kemuliaan yang melebihi kami? Maka beliau mengatakan, li'annahum kanu zahada minkum fid dunya wa akhirah. Karena mereka itu lebih zuhud dalam kehidupan di dunia dan lebih cinta kepada kepada kehidupan akhirat. Inilah kemuliaan yang menjadikan mereka tinggi kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Di antara para sahabat ada orang-orang yang kaya <clears throat> yang memiliki perdagangan yang besar seperti Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu termasuk sahabat yang utama bahkan termasuk sahabat yang sepuluh orang sahabat yang diberitakan masuk surga dalam hidup mereka, Abdurrahman bin Auf dan yang lainnya, tetapi tidak menjadikan mereka harta tersebut lalai dari mengingat Allah dan tidak menjadikan mereka cinta yang berlebihan kepada harta. Nah inilah yang ingin diingatkan agar kita tidak berlebih-lebihan dalam hal ini dan tidak tidak kurang. Jika siapapun di antara kita, semua tentu ingin mencapai kesuksesan di dunia dan di akhirat. Siapapun di antara kita tidak ingin tergoda dengan fitnah yang akan menurunkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita semua ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surat Al-Qasas 83, "Tilka darul akhiratu naj'aluha lil la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal akibatul lil muttaqin. Negeri akhirat itu kami jadikan untuk orang-orang yang tidak menginginkan, tidak menghendaki untuk menyombongkan diri dan berbuat kerusakan di muka bumi, yani berbuat maksiat di muka bumi dan kesudahan baik itu atau surga adalah bagi orang-orang yang bertakwa. Maka takwa merupakan tujuan puncak dari setiap muslim. Baik itu dia miskin ataupun kaya, maka hendaknya dia mengingat dan berusaha untuk kondisi yang ada pada dirinya tidak menjadikan dia lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin para pendengar radio Roja rahimakumullah. Sudah kita ketahui bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan besar dan apa ini akibat buruk dari fitnah harta yang berpeluang untuk memalingkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fitnah wa fitnatu ummati al-mal." <clears throat> Sesungguhnya masing-masing umat itu memiliki fitnah dan fitnah bagi umatku adalah adalah harta. Ini penegasan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa fitnah yang berpeluang menjerumuskan umat beliau ke dalam kebinasaan adalah fitnah harta. Bahkan dalam hadis yang lain juga yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan yang lainnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan bagaimana dahsyatnya fitnah harta sebab upayanya merusak dan membahayakan agama manusia. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ma dzibani ja'iani, ursila fi ghanamin bi afsadalaha min hirsil mar'i 'ala al-mali wa syarafi lidini." Tidaklah dua ekor serigala yang kelaparan. Tidaklah dua ekor serigala kelaparan yang dilepaskan kepada kambing, sekumpulan kambing, bagaimana kira-kira serigala yang kelaparan, maka akan mesti melahap, merusak atau mem mem membunuh semua kambing-kambing tersebut. Tidaklah kerusakan yang ditimbulkan dua ekor serigala kelaparan ini terhadap kambing-kambing tersebut lebih besar kerusakannya dibandingkan apa? Dibandingkan dengan hirsil mar'i, sifat rakus tamak yang dimiliki manusia terhadap harta dan kedudukan dalam merusak atau membinasakan agamanya. Subhanallah ini peringatan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang la yantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidak berbicara dari hawa nafsu, tidak lain ucapannya adalah merupakan wahyu yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada beliau. Oleh karena itulah ini adalah kenyataan yang harusnya disadari oleh orang muslim yang khususnya dimudahkan ke lapangan harta baginya. Untuk berhati-hati, untuk senantiasa introspeksi diri, untuk selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dilindungi dari fitnah yang besar ini. Karena kalau Nabi sendiri sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang memberitakan bahwa fitnah harta itu sangat besar terhadap kerusakan agama, maka hendaknya jangan ada seorang di antara kita pun yang merasa aman. Yang merasa percaya diri dengan mengatakan saya bisa menghadapinya. Tidak. Justru tanda-tanda orang yang benar-benar mendapatkan taufik dari Allah. Dia adalah orang yang selalu bersandar kepada Allah. Apalagi jika dia mendapati dirinya berpeluang mendapatkan fitnah tersebut. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berdoa dalam sebuah hadis yang sahih Allahumma aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Ya Allah, jadikanlah baik semua urusanku dan janganlah engkau membiarkan aku bersandar kepada diriku sendiri meskipun cuma sekejap mata. Jadi, jangan percaya diri. Percayalah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan bersandar kepada diri sendiri, bersandarlah semata-mata kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan berusaha untuk selalu berdoa kepadanya dan mengakui kekurangan diri di hadapannya dan dengan meyakini cuma Allah Subhanahu wa taala yang bisa melindungi kita dari segala keburukan. Dalam hadis sahih yang lainnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa. Hadis Hasan riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdoa meminta perlindungan dari apa ini? Uh, cinta yang berlebihan terhadap dunia dalam doa beliau Tak taj'al musibatana fi dinina wa la taj'al dunya akbar hammina. Ya Allah, janganlah Engkau jadikan musibah, kerusakan yang menimpa kami dalam agama kami dan janganlah Engkau menjadikan harta apa ini dunia, harta dan kedudukan sebagai tujuan atau target utama kami. <clears throat> Di sini merupakan sekali lagi peringatan tim mereka-mereka yang dibukakan yang diluaskan baginya rezeki duniawi. Hendaknya dia berhati-hati. Tentu saja yang saya terangkan tadi, bukanlah yang dimaukan di sini atau bukanlah yang tercela di sini adalah zat daripada harta dan dunia itu sendiri. Tapi yang menjadi masalah adalah ini semua menjadikan manusia untuk memiliki ambisi yang berlebihan, mengejar dunia tidak henti-hentinya, sehingga melalaikan mereka dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama menjelaskan bahwa secara asal, harta dan kedudukan itu tidak tercela. Saya nukil ucapannya salah seorang imam ahlu sunnah, muridnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, yaitu Ibnu Muflih al Makdisi, Dalam kitabnya Al-Adabu Syariah, beliau pernah mengatakan, <clears throat> Beliau pernah mengatakan, "Ad-dunya laisat mahdhuratan li'ainiha bal likauniha a'iqatan anil usul ilallah Ta'ala." Dunia itu tidaklah tercelah, yani harta dan kedudukan secara asalnya tidaklah tercelah pada zatnya. Tetapi karena dikhawatirkan kecintaan kepada dunia yang berlebihan, dikhawatirkan dunia itu akan menjadi penghalang untuk seseorang itu sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Sampai kepada ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi dunia atau harta tidak dicela secara zatnya. Tapi ini yang dikhawatirkan karena kita kembali kepada pembahasan mengenai masalah nafsu manusia. Nafsu manusia tentu saja sangat senang dengan gemerlapnya dunia karena nampak di hadapannya. Allah berfirman tentang kondisi mayoritas manusia yang terpengaruh dengan hawa nafsunya dalam firman-Nya, ya'lamuna zahiran minal hayati dunya wa hum 'anil akhirati humul ghafilun. Kebanyakan manusia itu hanya mengetahui, meyakini apa yang lahir, yang nampak daripada kehidupan dunia, sementara dari balasan di akhirat mereka lalai. Jadi nafsu karena seringnya melihat dunia gemerlapnya di hadapannya harta, kemudian apa ini e, perhiasan dunia yang berlebihan, maka itulah yang menjadi target utamanya. Sedangkan akhirat yang gaib, yang tidak kelihatan, yang balasannya adalah kembali kepada iman manusia, keyakinannya berhubungan dengan iman manusia, ini menjadi terkalahkan dengan apa-apa yang nampak dalam diri manusia. Ini yang menjadi masalah. Ini yang menjadi masalah karena harta yang berlebihan itu berpotensi besar untuk menarik nafsu manusia agar berlebih-lebihan mencintainya, berambisi untuk mengejarnya, tidak kenal lelah untuk selalu mengumpulkannya, sehingga melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, juga dalam sebuah hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW pernah mengingatkan tentang kondisi nafsu manusia yang selalu rakus dan tidak puas dengan harta. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Lau kana libni Adam wadiyani min zahabin wa fi riwayatin minal, min malin labtagolahuma salisan. <clears throat> Seandainya seorang manusia memiliki dua lembah yang penuh berisi emas, maka pasti dia akan menginginkan berambisi untuk mengejar lembah yang ketiga. Subhanallah dia sudah punya dua lembah yang berisi emas. Kekayaannya berlimpah ruah tapi tidak puas. Selalu mengejar yang ketiga, selalu menginginkan tambah. Ini yang dikhawatirkan. Ini yang menjadi masalah kalau seseorang tidak selalu mengintrospeksi nafsunya atau jiwanya, tidak selalu berjuang menundukkannya di jalan Allah, maka dia akan terbawa kecintaan kepada dia. Jadi tidak tercelah orang yang memiliki harta berlimpah selama dia menaikkan haknya. Kita ketahui itulah makna firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan terkenal ayatnya dalam surat At-Taubah ayat ke-34 walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfikunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakannya di jalan Allah maka berikanlah kepada mereka kabar bahwa mereka akan mendapatkan azab yang pedih di akhirat nanti yang dicela di sini adalah yang tidak menunaikannya. Misalkannya di jalan Allah tidak menunaikan hak hak Allah padanya. Secara asal kita sudah memiliki harta, menabungnya misalnya, tapi ditunaikan haknya dan jangan sampai melalaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Membuat manusia berambisi, rakus mengejarnya sehingga lupa kepada balasan Allah di akhirat yang ini bertentangan dengan sifat zuhud yang saya gambarkan tadi merupakan utama yang ada pada orang-orang mulia sebelum kita, para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka <clears throat> nah, itulah bimbingan Islam sangat agung terhadap untuk kita berhati-hati dari harta. Memang konsekuensi dari segala sesuatu yang menyimpang dari agama Allah sudah kita ketahui adalah penderitaan lahir batin dunia dan di akhirat. <clears throat> Orang-orang yang bodoh menyangka mengimpunkan harta itu, mengumpulkan harta berlebihan akan menyenangkan hati mereka. Padahal ini adalah kebodohan. Allah subhanahu wa ta'ala enggan untuk memberikan kebahagiaan kepada manusia di dunia ini kecuali orang-orang yang mengikuti petunjuknya. Allah berfirman, "Waman a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Dan barang siapa yang berpaling dari peringatanku, maka dia akan merasakan kehidupan yang penuh dengan kesempitan, kesulitan di dunia. Dan pada hari kiamat nanti dia akan dibangkitkan dalam keadaan buta. Jadi meskipun dia punya harta, tapi berpaling dari petunjuk Allah, pasti dia akan merasakan kesempitan hidup di dunia. Sebagaimana dalam ayat ini, makanya orang yang mencintai dunia secara berlebihan, orang yang berambisi mengejar harta secara berlebihan, dan tidak memanfaatkannya di jalan Allah, maka tunggulah pasti berbagai macam penderitaan, kesulitan hidup akan dirasakannya, akan didapatkannya meskipun hartanya berlimpah. Allah subhanahu wa ta'ala enggan untuk memberikan kebahagiaan terhadap orang-orang yang berpaling dari dari peringatannya. Allah subhanahu wa ta'ala, apa ini salah seorang ulama salaf ada yang mengatakan, lil muhib apa ini ahabba fali faliwaqtin nafsu ala tahammulil masaib Barang siapa yang mencintai dunia secara berlebihan, mencintai harta secara berlebihan, maka hendaknya dia mempersiapkan dirinya untuk menanggung berbagai macam penderitaan. Na'udzubillah min dzalik. Cukuplah penderitaan yang mereka alami adalah karena disibukannya pikiran, tenaga, dan <clears throat> hati mereka dengan terus memikirkan bagaimana mengumpulkannya, bagaimana mengumpulkannya. Tidak sempat mereka menikmatinya. Sehingga banyak orang-orang yang memiliki harta yang modelnya seperti ini, kita ketahui hidup mereka sangat menderita. Ditimpa berbagai macam penyakit, ditimpa berbagai macam kesulitan dalam hidupnya. Padahal mereka memiliki harta yang berlimpah. Ini akibatnya. Makanya Ibnu Qayyim pernah mengisahkan sewaktu menjelaskan masalah ini dalam kitabnya satu Lahfan tentang minimal kesulitan yang akan didapatkan oleh orang yang mencintai harta secara berlebihan. Beliau mengatakan, lil muhibbid dunia salah su'afat. Orang yang mencintai dunia atau secara berlebihan tidak akan lepas dari tiga penderitaan, tiga malapetaka. Pertama apa? Ham lazim kekalutan pikiran yang tidak pernah hilang. Pikirannya selalu kalut, pikirannya selalu memikirkan bagaimana mengumpulkan lagi, bagaimana supaya harta ini tidak kurang, bagaimana caranya untuk menjaga harta ini, selalu pikirannya tidak pernah tenang. Yang kedua, ta'abun daim, <clears throat> kepayahan, keletihan yang tidak pernah terputus, yang selalu berkepanjangan. Capek dirinya, tidak pernah istirahat. Karena kalau badannya mungkin tidur tapi hatinya terus memikir. Sehingga dia tidak bisa berkonsentrasi istirahat dengan sebenarnya. Yang ketiga, yang lebih parah, nadamatun la tangkapi. Penyesalan yang tidak berujung. Penyesalan yang tiada akhirnya, na'udzubillahi min dharik. Ini semua menggambarkan kita bahwa bagaimana apa ini kecintaan yang berlebihan terhadap harta akan menjerumuskan kepada kepada hal tersebut. <clears throat> Maka di sini sekali lagi menjadikan peringatan bagi kita khususnya kita-kita atau kaum muslimin seseorang hamba yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang kemudian keluasan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang hendaknya dia berhati-hati dan selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang Allah berikan kepadanya itu tidak melalaikan dia dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin para pemerhati radio Rojak rahimakumullah, perlu saya ingatkan di sini sebagaimana yang saya terangkan tadi, harta tidak dicela secara zat sama dengan kemiskinan tidak dipuji secara zatnya. Kata Imam Ibn Rajab, apa ini Ibn Mufli, wal fathul matluban bi ainihi walakin li'anna fihi faqdal aiki anillahi ta'ala wa anit tashaguli anhu. Sebagaimana kemiskinan juga tidak dipuji secara zatnya. Cuman ke kemungkinan dengan kemiskinan itu orang berpeluang untuk lebih sedikit yang menyibukkannya dan melalaikannya dari mengingat Allah. Jadi bukan berarti jalan keluar dari fitnah harta yang besar, ketakutan kecintaan kepada dunia yang berlebihan, itu jalan keluarnya dengan kita harus berfajri miskin semua tidak. Atau kita harus menghukum semua harta kita tidak. <clears throat> Tidak demikian keadaannya kita perlu ingat bahwa sebaik-baik manusia adalah orang yang selalu mensyukuri apapun yang Allah berikan kepadanya dan tidak mengangan-angankan yang selain itu. Jadi kita berdoa kepada Allah bukan meminta kekayaan atau kemiskinan semata-mata, tapi berdoa meminta apa yang terbaik yang Allah ketahui itu lebih bisa menegakkan agama kita. <clears throat> Itu yang kita minta kepada Allah. Karena Allah yang lebih mengetahui seorang hamba itu kalau diberikan kekayaan dia bisa tegak agamanya. Kalau diberikan kemiskinan bahaya bagi dia. Karena betapa banyak orang-orang yang miskin yang juga terjerumus dan menyimpan agamanya. Sebagaimana ada orang lain, Allah lebih mengetahui hamba yang lainnya. Dia lebih pantas diberikan kemiskinan. Kalau diberikan kekayaan dia akan akan celaka. Seperti itu pula penyakit dan kesehatan. Makanya ketika salah apa ini <clears throat> salah seorang sahabat yang mulia Abu Darda Al Ghifari radhiyallahu taala anhu mengatakan al fakru ahabbu ilayya min al ghina wal maradu ahabbu ilayya min as sihhah kemiskinan lebih aku cintai daripada kekayaan penyakit lebih aku sukai dari kesehatan ketika ucapan ini sampai kepada sahabat yang mulia, cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu, beliau mengomentarinya dengan jadi ucapannya Abu Darda ini sudah menunjukkan kesetiaan pemahaman beliau, tapi dijawab oleh Al Hasan apa ini Hasan bin Ali cucunya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dengan jawaban yang lebih tinggi lagi tingkatannya. Beliau mengatakan apa? Rahimallahu Abu Darda. Semoga Allah merahmati Abu Darda. Wa amma ana fa'akul, adapun saya yang aku akan katakan adalah manittakala ila husni ikhtiyarillahi lahu lam yatamanna syai'an. Barang siapa yang selalu bersandar kepada baiknya pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada dirinya, maka orang itu maka dia tidak akan mengangan-angankan sesuatu yang selain dari pilihan Allah. Jadi barang siapa yang selalu bersandar kepada pilihan Allah dengan dia menyerahkan semua. Allah dengan pengetahuan yang maha sempurna paling tahu tentang apa yang akan bisa menegakkan agama manusia. Miskin atau kaya, penyakit atau kesehatan, atau semua keadaannya. <clears throat> ini ucapan ini dibawakan oleh Imam Zahabi dalam kitab Syiar Alamin Ubala kemudian mengomentari dengan mengatakan apa yang diucapkan oleh Al Hasan bin Ali radhiyallahu taala anhu ini radhiyallahu taala Huma ini adalah tingkatan ridha kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat tinggi dalam agama. Lebih tinggi daripada ucapannya Abu Darda yang saya nukilkan tadi. Jadi subhanallah seorang manusia memang tidak bisa kita apa ini e, mengangan-angankan sesuatu yang selain yang Allah berikan kepada kita yang ini menunjukkan kita ridho kepada Allah sebagai Rabb Ya sudah kita ketahui ini merupakan tingkatan yang yang sangat tinggi dalam agama. Konsekuensinya orang-orang yang meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala dialah yang paling mengetahui, dialah yang memiliki hikmah yang maha sempurna dalam menetapkan segala ketentuannya bagi bagi manusia. Oleh karena itu saya katakan tadi tidaklah caranya menjadikan atau mengatasi semua permasalahan fitnah harta dengan meninggalkannya atau membuang-buangnya, menghamburnya atau berdoa supaya menjadi miskin tidak. Tapi seperti yang saya katakan tadi, berdoa kepada Allah agar harta yang kita miliki dimudahkan untuk menegakkan agama kita, membantu kita untuk meningkatkan takwa kepada Allah dan berjuang bersungguh-sungguh kita untuk menundukkan hawa nafsu agar tidak menjadikan menjadikannya cinta berlebihan, berambisi yang berlebihan dalam mencintai dunia dan harta tersebut. Oleh karena itulah, ma'asyiral muslimin para pendengar radio Rojak rahimakumullah, dalam ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi Sallallahu alaihi wasallam Allah memuji orang-orang yang memiliki harta tapi tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah. Banyak pujian dalam hadis hadis yang sahih dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Misalnya ayat yang terkenal surat An-Nur ayat 37 Rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an dzikrillah wa iqamis salati wa ita'iz zakati yakhafuna yawman tataqallabu fihi al wal absar. Orang-orang yang tidak dilalaikan dengan perniagaan, jual beli dari mengingat Allah, dari mendirikan salat, menunaikan zakat, karena mereka takut pada hari kiamat yang pada waktu itu apa ini hati manusia dan pe, pe, penglihatan mereka tatakallab, yakni berguncang. Ini Allah menyebutkan pujian bagi mereka yang berniaga, yang memiliki harta tapi tidak dilaikan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis yang terkenal riwayat Bukhari dan Muslim. Rasulullah SAW bersabda, La hasada illa fitnatain. Tidak boleh ada iri kecuali pada dua orang manusia. Rajulun atahu malan fasallatahu ala halakatihi fil Yang pertama seseorang yang Allah berikan padanya harta, yang kemudian dia gunakan hartanya itu, infakan hartanya itu di jalan yang benar. Jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, warajulun atahu Allahul hikmah, fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Yang kedua, seorang yang diberikan pengetahuan agama, kemudian dia mengamalkan dan mengajarkannya kepada orang lain. Jadi ini pun dipuji. Dua, dua hal ini dipuji, bahkan dikatakan tidak boleh kita iri. Yang iri di sini maksudnya toh ya. Kita mengharapkan nikmat Allah, tapi tanpa menghendaki hilangnya nikmat tersebut dari orang orang lain itu. Jadi ini dipuji menunjukkan keutamaannya. Kemudian hadis yang lain yang terkenal juga riwayat Bukhari dan Muslim yang didukil juga dalam uh, hadis Arba'in Nawawiyah yang terkenal ketika apa ini hadis riwayat Bukhari Muslim, hadisnya Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, eh, hadisnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Maruf kisahnya orang-orang miskin dari para sahabat Nabi SAW pernah datang menemui beliau dan mengatakan, Ya Rasulullah, Zahaba ahlud dusur bil ujur. <clears throat> Orang-orang yang memiliki harta, yang berlimpah, mereka membawa pergi semua pahala dalam Islam. <clears throat> mereka membawa pergi semua pahala yang pahala dalam Islam dan kedudukan-kedudukan yang tinggi dalam Islam. Kenapa? Yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa lahum fadlun fi amwalihim yatasaddaquna biha wa yatasaddaquna bihi. Mereka sholat seperti kami sholat, puasa seperti kami puasa, tapi mereka punya kelebihan harta yang dengan itu mereka bersedekah di jalan Allah. Intinya mereka punya kelebihan harta yang bisa mereka tunaikan ibadah yang tidak bisa ditunaikan oleh orang-orang miskin. Intinya hadisnya panjang. Di akhir hadis ini <clears throat> Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Zalika fadlullah yuktihi mayyasha." Itu adalah anugerah keutamaan dari Allah yang diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Jadi ini <clears throat> menunjukkan kepada kita hadis yang sahih ini seperti diterangkan Ibnu Hajar dalam Fathul Bari dalam hadis ini terdapat dalil yang menunjukkan bahwa orang kaya yang menunaikan hak-hak Allah, menginfakkan hartanya itu lebih utama daripada orang miskin yang tidak melakukan hal-hal demikian. Jadi juga keutamaan sah. Kemudian juga <clears throat> hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim tentang Anas bin Malik yang sudah kita ketahui adalah pelayannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dekat dengan beliau. Waktu beliau masih kecil, oleh ibunya Ummu Sulaim radhiyallahu taala anha dibawa Anas bin Malik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dia mengatakan ya Rasulullah waidimuka ud'ullah lahu ya Rasulullah pelayan kecilmu ini berdoalah kepada Allah untuknya Anas bin Malik radhiyallahu taala mengatakan sada ali bikulli khairin فكان مما قال اللهم أكثر ماله وولده وبارك له فيه Kemudian Rasulullah SAW berdoa untukku dengan semua kebaikan. Dan termasuk yang diantara, diantara yang beliau ucapkan adalah, ya perbanyaklah harta dan keturunannya dan berkailah pada harta dan keturunannya itu. Jadi ingat di sini Nabi bukan cuma sekedar mendoakan perbanyak harta ya, tapi diberkahi. Tidak menjadikan manusia untuk terhalang dari mengingat Allah melalaikannya dari beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, wabariklah lahu dan berikanlah keberkahan pada harta dan anak-anaknya itu dan doa ini terkabul. Anas bin Malik mengatakan bahwa dia memiliki harta yang banyak setelah itu dan juga keturunan yang banyak sampai-sampai disebut dalam sebuah riwayat dia itu memiliki keturunan dari uh, yang kandung ya, yang dari dirinya sendiri sebanyak 125 orang. 125 orang yang kemudian diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan doanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Yang jelas di sini kita perhatikan sekali lagi bahwa ternyata agama Islam tidak menjadikan kekayaan itu sebagai penghalang pada zatnya, Bahkan bisa jadi mereka memiliki keutamaan yang lebih tinggi dibandingkan orang-orang yang tidak memiliki harta dengan syarat tadi. Harta tersebut tidak melalaikannya dari mengingat Allah. Digunakannya untuk berlomba-lomba mencapai kedudukan yang mulia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan inilah yang kita yang kita inginkan. Maka di sini, Masyidul Muslimin, para pendengar Radio Raja Rahimakumullah, sekali lagi saya sebutkan para ulama besar ahli tahqiq dalam Islam, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala, Ibnu Muflih rahimahullah yang juga muridnya Ibnu Taimiyah semua telah menyebutkan pembahasan yang sering di, di, disampaikan oleh para ulama manakah yang lebih utama orang kaya yang bersyukur dengan kekayaannya atau orang miskin yang bersabar dengan kemiskinannya semua para ulama besar tersebut menguatkan pendapat bahwa secara asal tidak ada yang lebih utama di antara keduanya kecuali yang lebih besar syukurnya atau yang lebih besar kesabarannya. Yang paling utama adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena berdasarkan keumuman firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Hujurat, "Inna akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang paling yang paling bertakwa. Maka orang kaya pun bisa bertakwa, memiliki ketakwaan yang lebih kalau dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya sehingga ini akan menyempurnakan kesyukurannya kepada Allah. Sementara orang miskin juga bisa meraih hal ini dengan dia bersabar dan menguatkan kesabarannya. Dengan ini pun dia akan mencapai takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang kaya yang besar syukurnya lebih utama dibandingkan orang miskin yang lebih kurang sabarnya sebagaimana orang miskin yang lebih besar sabarnya juga lebih utama daripada orang kaya yang lebih kurang kesyukurannya. Yang jelas disinilah uh, nasihat bagi mereka-mereka yang diberikan ujian. Dibukanya bagi mereka pintu-pintu rezeki, kekayaan yang berlimpah. Nasihatnya adalah zuhudlah dengan harta yang Anda miliki. Jika Anda ingin selamat dan tidak terjerumus dalam fitnah yang saya katakan tadi, fitnah harta dan kedudukan yang demikian dahsyat sehingga bisa merusak agama manusia, bersikap zuhudlah bersikap bersikaplah sebagaimana perintah dari Shallallahu Alaihi Wasallam. <clears throat> Bersikap zuhud dengan harta bukanlah dengan menghalalkan yang haram dan bukanlah dengan menghambur-hamburkan membuang harta. Kata salah seorang ulama salaf, <clears throat> laisatiz zahadatu fi dunya bitahrimil halal wala idha'atil mal walakinna az-zahadata fid dunya an takuna bima fi yadillahi aw minka bima fi yadika <clears throat> bukanlah sikap dalam kehidupan di dunia dengan mengharamkan yang halal juga tidak dengan menyanyiakan harta membuang-buang harta tapi zuhud di dunia adalah dengan kamu menjadikan apa balasan yang di tangan Allah lebih kamu inginkan lebih kamu yakini, lebih kamu cintai daripada harta yang ada di tanganmu. Jadi zuhudnya orang yang kaya adalah dengan tidak cinta berlebihan kepada dunia, tidak panjang angan-angan terhadap hartanya. Mungkin kita pernah ingat Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah taala pernah ditanya, ayu syai'in az-zuhdu fi dunya?" Apakah yang dimaksud dengan zuhud dalam kehidupan di dunia? Beliau mengatakan, kosrul amal." Tidak panjang angan-angan. Punya harta tapi angan-angannya Target utamanya tidak kembali kepada harta. Sandarannya bukan kepada harta dan kedudukan yang dimilikinya. Jadi tidak banyak angan-angan. Man idza asbaha qala la umsi. Seseorang yang ketika dia berada di waktu pagi, dia mengatakan aku khawatir tidak akan mencapai waktu sore hari lagi. Inilah zuhud yang sebenarnya. Jadi orang miskin, orang kaya bisa melakukannya. Selama dia terus berdoa kepada Allah agar tidak dijadikan harta itu masuk ke dalam hatinya meskipun dimiliki pada genggaman tangannya. Memang ini sulit, memang ini berat kecuali bagi orang-orang yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena dialah yang menguasai hati manusia dan dialah yang maha mampu untuk memberikan ketakwaan dalam dalam diri manusia. Oleh karena itu, sebagai pelengkap dari pembahasan kita pada pagi hari ini, para ulama salaf adalah sebaik-baik contoh dalam masalah ini dan kita dapati di antara mereka juga ada orang-orang yang kaya, yang bahkan sangat berlimpah hartanya. Itu saya sebutkan dua sahabat yang mulia, Utsman bin Affan, yang terkenal sangat kaya dan dermawan. Sahabat yang mulia yang termasuk Khulafaur Rashidin, yang disebut-sebut keutamaannya dalam hadis yang, yang sahih, Rajulun tastahi minhul Khotal Islam mohon maaf terputus koneksi kami dengan Ustaz Abdullah Taslim di pagi ini kita akan coba kembali menghubungi beliau setelah jeda-jeda berikut ini. Roja 756 كيلوهرتز للذاكرين والذاكرات إذاعة القرآن الكريم قدوات قدوات نبوية نبوية نبوية عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قلنا لمن قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم رواه مسلم Dari Abu Ruqayyah, Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Kami berkata, "Kepada siapa?" Beliau bersabda, "Kepada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ikhutar Islam, Alhamdulillah kita sudah terkoneksi kembali dengan Ustaz Abdullah Taslim di pagi ini dan Alhamdulillah kami persilakan Ustaz untuk menyampaikan kembali kajiannya. Tafadol Ustaz. Ya, barakallahu Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Jadi sebagai pelengkap uh, pembahasan kita pada pagi hari ini, saya ingin membawakan beberapa contoh dari para ulama salaf yang di antara mereka juga ada yang memiliki harta yang berlimpah tapi Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan harta tersebut karena mereka gunakan dengan sebaik-baiknya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Pertama sahabat yang mulia Utsman ibn Affan radhiyallahu taala anhu yang sangat terkenal termasuk Khulafaur Rasyidin termasuk uh, sahabat 10 orang sahabat yang dijamin dalam hidup mereka yang dikatakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamannya rojulun tastahi minhul malaika seorang yang malaikat saja malu kepadanya diberitakan dalam hadis yang sahih bahwa beliau juga akan mati syahid dan itu terbukti Allah Subhanahu Wa Taala berikan padanya kemuliaan tersebut beliau terkenal dengan kedermawanannya yang besar yang tinggi di antaranya beliau membeli sumur dari pemiliknya seorang Yahudi di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai uh, untuk dijadikan air minum bagi kaum muslimin di zaman tersebut. Dan Rasulullah SAW menjanjikan dengan itu balasan air minum di sorga kelak. Kemudian ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memperluas Masjid Nabawi, maka Utsman bin Affan juga termasuk yang paling besar menyumbangkan hartanya untuk membeli tanah perluasan Masjid Nabawi. Juga beliau memberikan persiapan uh, pasukan kaum muslimin ketika perang Tabuk yang disebut dengan Jaisul Usrah Al-Usrah yang yaitu beliau membeli banyak dari persiapan untuk kaum muslimin 950 ekor unta dan 50 ekor kuda. Setelah itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu dalam hadis yang sahih, "Ma dharra Utsmana ma fa'ala ba'dal yaum." tidak akan berbahaya merugikan bagi Utsman apapun yang dilakukannya setelah hari ini. Ini hadis sahih atau hasan dalam Sunan Tirmizi dan juga Al-Hakim dan disahihkan oleh Al-Hakim dan sepakati oleh Az-Zahabi. Ini keutamaan yang besar dari sahabat yang mulia ini. Kemudian sahabat yang lain yang juga terkenal adalah Abdurrahman bin Auf. Juga terkenal dengan kedermawanannya dan perniagaan beliau yang yang sukses mendatangkan keuntungan besar, maka beliau juga termasuk sahabat yang terkenal menyumbangkan hartanya untuk persiapan jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau pernah bersedekah dengan separuh dari harta beliau <clears throat> untuk menanggung membeli apa ini persiapan jihad Pernah beliau membeli 500 ekor kuda di jalan Allah, kemudian 500 ekor unta, kemudian bentuk-bentuk kebaikan lainnya yang membuat beliau uh, adalah termasuk sahabat yang memiliki harta tapi tidak dilalaikan dari dengan hartanya dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf yang lainnya yang terkenal dengan ini adalah diantaranya cucu Nabi yang terkenal. Cucu Nabi yang terkenal, <clears throat> ah, putra dari cucu Nabi yang terkenal ya. Ali bin Hussein bin Ali bin Abi Thalib. Zainul Abidin. Sangat terkenal dengan ketekunan beliau dalam beribadah sehingga digelar sebagai Zainul Abidin, perhiasan bagi ahli ibadah. Termasuk beliau yang harta apa ini ketakwaan, ketekunan beliau, ibadah beliau yang beliau sering lakukan secara sembunyi-sembunyi adalah bersedekah untuk orang-orang miskin dari penduduk Madinah sehingga ketika beliau wafat meninggal dunia terlihat bekas-bekas hitam di punggung beliau karena semasa hidupnya beliau sering memikul karung yang berisi makanan untuk disedekahkan kepada orang-orang miskin secara sembunyi-sembunyi di malam hari agar tidak kelihatan. Bahkan beliau pernah disangka sebagai orang yang kikir suka menimbun harta karena kelihatan di siang hari beliau tidak pernah mengeluarkan hartanya. Baru setelah beliau meninggal dunia ketahuan ternyata beliau itu selalu memikul sendiri karung-karung yang berisi makanan untuk dibagikan semuanya orang-orang miskin yang ketika mereka bangun di pagi harinya mendapatkan makanan. Kalau beliau meninggal, akhirnya mereka-mereka orang miskin ini kehilangan sedekah yang berikan kepada mereka secara sembunyi-sembunyi. Jadi contoh ya, karena saya singkat. Kemudian yang lain yang terkenal dengan masalah ini ada imam besar <clears throat> dari kalangan tabi'ut tabi'in yang terkenal dengan semua sifat kebaikan. Dia kalau bukan Abdullah Ibnul Mubarak Al-Marwazi yang sangat terpercaya dan teliti dalam meriwayatkan hadis Rasulullah SAW sampai-sampai Imam Ibnu Hajar memuji beliau dengan mengatakan sikotun sabtun fakihun alim jawadun mujahidun asihi khisalul khair orang yang terpercaya lagi sangat teliti dalam meriwayatkan hadis Nabi SAW yang memiliki ilmu dan pemahaman yang dalam terhadap agama jawadun sangat dermawan dan selalu berjihad di jalan Allah. Terkumpul pada diri beliau banyak sifat-sifat kebaikan. Imam besar yang sangat mulia ini merupakan panutan dari ulama salaf dalam segala kebaikan. Beliau adalah pedagang. Suka mengekspor barang-barang dari negeri Khurasan ke Mekah untuk berjualan di sana. Waktu ditanya apa sebabnya apa sebabnya dia menyibukkan diri dengan perdagangan? Maka beliau mengatakan asuna bihi wajhi <clears throat> wa asuna bihi irdi wa asta'inu bihi ala ta'ati rabbi untuk aku menjaga mukaku agar tidak meminta-minta kepada orang lain memuliakan kehormatanku dan aku gunakan untuk membantuku dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan ini beliau buktikan Abdullah bin Mubarak terkenal sangat dermawan Bahkan beliau menanggung hidup beberapa ulama besar di zamannya agar mereka bisa konsentrasi menyebarkan ilmu sunnah dan biaya hidup dan keluarganya ditanggung oleh beliau. Beliau pernah mengatakan kepada Imam Al-Fudud bin Iyad, mengatakan, Laula anta wa ashabuka mattajartu. Kalau bukan karena engkau dan para sahabat, ini para ulama ahlul hadis lainnya, maka aku tidak akan berniaga. Aku tidak akan melakukan perniagaan. <clears throat> Dia menanggung biaya hidup beberapa ulama besar seperti Al-Fubail Ibnu Iyaf, Ismail Ibnu Ulayyah dan para ulama yang lainnya karena beliau ingin kebaikan mereka itu juga beliau ikut andil yaitu kebaikan menyebarkan ilmu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan beliau memberikan memberikan alasan wala a'lamu ba'dan nubuwati darajatan afdala min basil ilmi karena aku tidak mengetahui setelah tingkat kenabian kedudukan yang lebih mulia daripada orang-orang yang menyebarkan ilmu agama, ilmu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Abdullah ibn Mubarak. Kalau musim haji, maka beliau mengumpulkan orang-orang yang mau haji bersama beliau. Kemudian beliau supaya bisa bersedekah dengan mereka secara sepenuh, beliau membuat syarat. Dari awal kita harus memilih sesuai dengan sunnah yang memiliki apa yang menjadi amir atau pemimpin di perjalanan kita yang harus ditaati. Jelas semua orang haji bersamanya akan memilih dia karena dia adalah imam ahlul hadis yang terkenal, yang terkenal dengan uh, ilmu dan takwanya. Setelah dia menjadi pemimpin dalam perjalanan tersebut, dia mensyaratkan bahwa semua sedekah itu dia yang akan, semua harta mereka harus dikumpulkan dan dia akan membiayai semua perjalanan. Di tengah perjalanan semua yang memasak juga adalah beliau. Ketika ada yang protes, dia mengatakan, saya pemimpin, wajib ditaati. Kemudian dia sumbangkan semua hartanya, sampai mereka menunaikan ibadah haji, semua dia yang tanggung. Setelah selesai menunaikan ibadah haji, dia bertanya kepada semua. Yang ikut bersamanya, apakah oleh-oleh yang diinginkan oleh keluarga kalian? Dibelikan semua di Mekah, <clears throat> dilengkapi. Setelah itu, setelah mereka pulang, sampai di sana semua keluarganya mereka diundang bahkan sebelum mereka sampai di di, di rumahnya masing-masing dia dia mengutus <clears throat> seseorang untuk memerintahkan kepada <clears throat> kepada orang yang disewanya agar memperbaiki dan mengecat semua rumah-rumah orang yang ikut bersama dia menunaikan ibadah haji supaya nanti mereka pulang dalam keadaan rumahnya sudah bersih, keluarganya sudah apa ini dalam keadaan rumahnya eh, enak dilihat dan bersih, rapi setelah pulang diundang semua keluarganya diajak makan, anak-anaknya diberikan hadiah semua. Setelah itu bekal yang tadinya mereka bawa yang beliau simpan dikembalikan lagi kepada orangnya semuanya. Inilah beliau yang sangat terkenal dengan kedermawanannya. Maka dengan ini dipuji oleh para ulama sampai-sampai Sufyan As-Sauri imam besar dari kalangan tadi tabi'in juga pernah mengatakan, "Aku menginginkan satu saja dari hari-hari yang aku lewati seperti Abdullah ibn Mubarak, maka aku tidak mampu melakukannya. Satu hari saja, apalagi satu bulan, apalagi satu tahun, dan seterusnya. Inilah contoh nyata dari para ulama salaf yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan taufik kepada mereka untuk meraih kedudukan yang tinggi dalam keadaan mereka memiliki harta yang jelas Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui apa yang terbaik bagi manusia maka apa yang diberikan kepada kita itu yang kita syukuri. Kemudian apa yang Allah tidak berikan kepada kita tidak perlu kita panjang angan-angan untuk memilikinya. Kita manfaatkan yang ada pada diri kita untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuan orang muslim di dunia ini hanya sementara. Negeri akhirat adalah tempat kembalinya. Maka mencintai dunia secara berlebihan tidak akan mendatangkan kebaikan dalam hidup ini. Dalam hadis yang sahih atau hasan, yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lain-lainnya uh, bahkan dengan sanad yang sahih ya disahkan oleh al Albani Rasulullah SAW bersabda "Maka nanti dunia himmatahu <clears throat> farraqallahu alaihi amrahu wa ja'ala al-faqra baina ainaihi wa lam ya'tihi min ad-dunya illa ma kutiba lahu wa man kanatil akhiratu niyatahu jama'a Allahu amrahu wa ginahu fi qalbihi wa atathu dunya wa hiya ragimah. Barang siapa yang menjadikan dunia sebagai tujuan utamanya, target utamanya, maka Allah akan mencerai beraikan urusannya dan menjadikan kemiskinan atau perasaan tidak pernah merasa cukup selalu ada di hadapannya. Padahal dunia itu, harta itu tidak akan datang kepadanya melebihi dari ketentuan yang Allah tetapkan akan didapatkannya. Dan barang siapa yang menjadikan akhirat sebagai tujuan utamanya, maka Allah akan menyatukan, menghimpun urusannya, menjadikan kekayaan selalu merasa cukup ada dari hatinya, dan ketika dunia itu datang dalam keadaan rendah dan tidak bernilai di hadapannya. <coughs> Inilah nasihat yang ingin saya sampaikan pada kesempatan pengajian kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan minta maaf atas segala kekurangannya dan atas kata-kata yang kurang berkenan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memudahkan kita untuk mencintai keribaannya mencapai ketakwaannya dalam semua keadaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kepada kita semua. Demikian saya akhiri sallallahu wasallam mubarak ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan yaumil qiyamah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.